Bagaimana dengan ucapan Abdullah Wonogiri yang mengatakan masalah tafsik, tabdi' dan tahdir? cara wa tahdir adalah masalah istihadiyah. Maka tidak boleh seorang pun memaksa orang lain dan mengikuti pendapatnya. Sudah dibantah tadi barusan. Ana ghairul mulzamin. Aku tidak harus mengikut fulan dan fulan dalam masalah istihad. Ucapannya Ja'far Saleh, Ucapannya Abdullah Wonogiri dan ucapan yang sejenisnya dari Halabiyin sama. Ya. Hampir sama seperti itu. Padahal sudah disebutkan tadi di awal dari ucapan Syekh Ubaid bahwa kalau seorang thiqah terpercaya menyampaikan berita dengan bukti-bukti bahwa si kada atau hizbi atau mubtadi' sahibul hawa <coughs> yajib qabuluhu wajib diterima Baik. kalau dia tidak terima, maka rasakan akibatnya. Apa akibatnya? Dia terbawa dengan mereka. Nah, itu akibatnya. Sudah diperingatkan hati-hati, itu jurang. Berbahaya, kamu akan celaka. Tidak harus kita terima. Anak gairul mulzam, aku tidak harus menerima tahdirnya para ulama, tetap jalan. Terus masuk jurang, gimana? Kita kasihan padanya atau mengatakan puas begitu? Aneh. Ini bicara bicara tentang ilmu dan ulama. Apakah mereka nggak pernah mengkaji di mana kedudukan ilmu dan ulama? Kok bisanya muncul subhat seperti itu? Saya tidak harus menerima takdir. Saya tidak menerima. Maknanya saya tidak harus menerima nasihat ulama ketika menyatakan hati-hati dari si fulan. Kan begitu maknanya. Saya tidak harus terima nasihatnya. Ya, memang urusan memilih kamu sendiri mau ngikut ulama atau tidak. Tetapi anjuran, perintah dalam Quran dan Sunnah selalu perintahnya fasalu ahlad dikri in kuntum la ta'lamun. Ta Tanyalah pada ulama kalau kamu tidak tahu. Dan selalu Allah katakan tentang ulama dengan ketinggian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman yang berilmu dan juga Allah katakan tentang mereka para ulama. namanya yakhshallah min ibadihi al-ulama. Berapa keutamaan ilmu dan ulama? Sangat banyaknya. Kok tiba-tiba saya tidak harus ikuti nasihat ulama? Maknanya saya bebas milih mengikut ulama atau mengikut juhala kan gitu. Saya nggak harus ikut ulama, ikut juhala juga boleh. Ya karepmu. Kalau kamu mau sesat silahkan. Tapi tetap kita mengatakan pada manusia, ikutilah ulama, dengarkanlah nasihat mereka, terimalah bimbingan mereka. Apakah metode dakwah halus sunnah di Indonesia dalam menjelaskan mujarah adil dari bimbingan ulama bisa terus diterapkan setelah adanya undang-undang yang melarang untuk menimbulkan kebencian terhadap individu, pribadi, organisasi tertentu? Mohon penjelasannya. Khonibdina azakumullah. Ketaatan kepada penguasa adalah syar'i. Diperintahkan kita untuk mentaati penguasa fil ma'ruf dalam kebaikan. Kalau bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan dalil, maka kita tetap berpegang dengan dalil. Hanya saja, tentunya yang namanya tashhir agak berbeda dengan jarah ta'dil. Sehingga kalau dikhawatirkan terkena delik hukum tadi, ya tidak perlu tashhir. Jadi nggak perlu dimimbar berbicara atau di tempat umum, media umum nggak perlu. Ketika ada yang tanya, gimana fulan fulan hizbi, selesai. Fulan syi'i, saya tahu ketika begini selesai dari mulut ke mulut nyampe. Ya. Tidak harus ya. di depan umum kebanyakan orang bahkan kadang-kadang di dalamnya tidak semua orang dalam keadaan tingkatannya sama. Ada yang memang sudah sampai ilmunya, ada yang belum sampai. Sehingga sebaiknya memang kita sampaikan kalau keadaannya seperti itu. Tidak perlu dengan tashhir. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Yang jelas, kewajiban tetap kewajiban. Seorang da'i khususnya wajib menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ahlul hak adalah ahlul hak, ahlul batil adalah ahlul batil. Harus wajib. Kalau tidak, maka dia dianggap khianat.